Bab maja'a fi bi'ri budha'ah. Bab tentang sumur budha'ah. Hadis 66 berkata Abu Daud haddatsana Muhammad bin Al-Ala wal Hasan bin Ali wa Muhammad bin Sulaiman Al-Ambari qalu haddatsana Abu Usama an Al-Walid bin Kathir an Muhammad bin Ka'ab an Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi' bin Khadij an Abi Sa'id Al-Khudri annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن Dikatakan kepada Rasulullah SAW, bolehkah kami berwudu dari sumur budoah? Ia adalah sumur yang e, terlemparkan padanya darah haid dan daging anjing, demikian pula bangkai. Maksudnya yaitu bahwa e, sumur ini e, terlemparkan kepadanya artinya karena ia adalah merupakan tempat yang rendah sehingga ketika hujan maka eh, air-air e, ataupun kotoran-kotoran yang terbawa oleh air hujan tersebut berkumpul di sumur tersebut. Faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Berkata Abu Daud, dan berkata sebagian mereka Abdurrahman bin Rafi'. Hadis ini ikhwal Islam azanillahu wa iyyakum <clears throat> menunjukkan bahwa pada asalnya air itu suci. Selama e, baunya, demikian pula rasanya itu tidak berubah. Demikian pula warnanya akibat daripada najis yang masuk kepadanya. Maka apabila Eh, suatu air tercampur atau tercampur dengan eh, apa namanya najis dan ternyata tidak berubah rasanya, tidak pula berubah warnanya, tidak pula berubah baunya, maka itu tidaklah membuatnya najis. Ya karena eh, para ulama mengatakan bahwasanya yang menjadi ibrah atau menjadi yang dianggap di dalam air adalah perubahannya. Maka apabila ia berubah dengan apakah akibat daripada najis yang masuk padanya, maka itu menjadi najis. Dan apabila ternyata tidak berubah, maka itu tidak menjadi najis. Allah alam. Hadis 67. Haddatsana Ahmad bin Abi Shu'aib dan Abdul Aziz bin Yahya Al-Harraniyani qala haddatsana Muhammad bin Salama an Muhammad bin Ishaq an Sulayt bin Ayyub an Ubaidillah bin Abdurrahman bin Rafi Al-Ansari ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقي لك من بئر بضاعة Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara dikatakan kepada beliau bahwa ia mengambil air untukmu dari sumur budu'ah. Wahia bi'run yulqa fiha luhumul kilab wal mahayut wa nas. Ia adalah sumur yang terlemparkan padanya daging anjing, darah haid, demikian pula kotoran manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai." Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Berkata Abu Daud, aku mendengar Kutaibah bin Said berkata, aku bertanya kepada aku bertanya, berapa Eh, dalamnya sumur, sumur budu'ah itu. Ia berkata, "Aktsar ma yakunu fihal al-ma' ilal ana Apabila air itu banyak, maka itu sampai ke, ke ketiak. Sampai ke kemaluan. Kultu fa'idha naqas, kalau berkurang, qala dunal aurah. Itu di bawah kemaluan. Qala Abu Daud, wa qadartu ana bi'ra budu'ah biridai madattuhu 'alaiha. Aku berkata, aku mengukur sungai Bidu'ah dengan kainku ini, dan aku panjangkan ia. Suma dhara'tu fa'idha arduha sitatu adhru. Kemudian aku ukur, ternyata lebarnya ada enam eh, hasta. Wasa'altu ladhi fataha li babal bustan fa'adkhalani ilaih. Aku ber, eh, bertanya kepada yang membukakan untukku pintu eh, apa taman itu. Lalu ia pun memasukkan aku kepadanya. Hal ghayyara bina hal ghayyara bina'uha amma kanat alaih apakah bangunannya dirubah? Qala la ia berkata tidak. Wa ra'aitu fiha ma'an mutaghayyirul laun. Dan aku melihat padanya air yang berubah warnanya. Maksudnya berubah warna bukan karena najis akan tetapi berubah warna karena eh, adanya lumut ya maka tentunya air apabila berubah warnanya dengan sesuatu yang suci, maka itu tidak menajiskannya. Allahu